Kalau situ saya keluar ma'a Umar bin Al-Khattab bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Ramadan di bulan Ramadan faida tiba-tiba anasu para manusia Umar ini sidak, inspeksi mendadak ternyata setelah dilihat Umar orang-orang itu sholatnya cewek-cewek boten jah boten auzakun pencar-pencar, nanti pisah beturun beturone sabisa. Cara pencar cokat cok saja. Desa te. Fakala Umar melihat orang teraweh nggak terat nggak ter apa nggak tertib nggak teratur itu Umar jauhnya dan ini arah sungguh aku berpendapat pendapat itu apa ini? Umar jadi lek moh rong puluh ya moh jamaah kan saya berpendapat lau jamak tuh andai orang-orang yang saya suruh berjamaah Haula orang-orang ini ala korek wahid pada satu imam yang korek imamnya siji mawon korin temenanan anak antara tentu itu lebih af af afdol Cok? Nah. tiang-tiang yang jamaah tertib, rancak, rapi, bunga jauh. Jadi ini dia fitnah. Tapi aku seneng fitnah ini gitu. Dia langsung jamaah terawih saya ini tak usung nih. Dia fitnah. Tapi dia fitnah itu nyapa dong. Nikmatil fitnah tuh ini saat api api fitnah jadi gitu. Nabo, wingi terawih kacau saya ter tertib gitu annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar bahwa mereka itu sholat di masa Umar bin Khattab pemerintah Umar di sahri Ramadan pinten pinten di isrina rokatan kemawan rong puluh di riwayat ngadapi muatta Imam Malik di Ramadan di salatin wa isrin telurikur Sing bener telu likur ana rong puluh? Nggih telu likur nggih rong puluh sing tiko di anak talata karena fitran bahwa yang tiga niku adalah mitir. Ngeten para dawuh. Tarawih itu maknanya berkali-kali istirahat. Jamak dari tarwih. Tarwih masdar dari rawaha rawaha yurawwihu tarwihan. Maknanya apa? Istirahat. Lek pun bolak balik tarawih. Nah, dimaknani dinamakan tarawih karena memang banyak istirahatnya. Dan dengan ngaji sahabat muslim lengkap, Jawa matang gula tulis. Niku sing tarawih teng Dua rakaat salam, dua rakaat salam, empat kan? Terus istirahat itu toh tawaf, santai ngoten. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, empat istirahat tawaf. Ngoten terus empat istirahat, empat istirahat, empat istirahat, empat istirahat, empat entek. Pinter Dua puluh kan? puluh ada empat kali istirahat. Karena berkali-kali istirahat, maka disebutlah sholat yang banyak istirahatnya. Sholat tarawih. Nek sampean patok bangkrong waludok. Waludok. Empat istirahat, empat entek. Empat istirahat, empat entek. Berapa kali istirahat? Sekali. Ojo diarani tarawih. Ngertos menen? Niki mboten emosi-emosian mau buat dia jangan-jangan mawon. Wong Nah pondok paling jadi lo ngerti Lek tarawih itu berkali-kali istirahat Lek mekur papat istirahat papat entek sekali istirahat Namanya tarwihah Kapan-kapan bikin sembah sepanduk kami telah bertaubat. Tidak lagi mengajarkan sholat tarawih, tapi mengajarkan sholat tarawih. Diboleh ini tambah ketemu. Nanti Bukhari Muslim sing jenenge sholat tarawih tambah temu-temu. Yang tasrik ono tetapi nek tarawih masih oleh Bukhari kan ono tulisan taro tarawih ngono enten. Sayange kula dereng khatam Bukhari Ustaz. Lah khatam gak kurang biro. Anu Ustaz, kula rumiyin nate ngaji Bukhari. Terus sing jus sekawan dereng. Jus siji nggih dereng. <laughs> Niku lek sampean bimbingan sekursi Gurune tulisannya akalon. Enggak kan digarap-garap. Setahun takoni gurune dosane. Wis kerjane. Sampun ini, sampun, sampun. Ya wis tapi titik. Ada sopir dukung di anu pokoknya sing bab terakhir lembar terakhir dereng belum nggih wis padahal sing lembar pertama ya dereng eh, mboten ngapusi lah kan wis nulis bismillah sepisan dari sisi namanya wis lam yakcok tidak tidak cocok terus nomor dua lek pancane moh teko Umar sing dimoyo aja 20 tok. Napa? 20 yo ya moh, jamaah yo ya moh. Lek pengen persis tiru kanjeng Nabi niku yang berikutnya itu sunnatul witri disunahkannya wi witir. Lek witir niku fi Ramadan wa kharijihi. Witir walaisa kama wahimal ba'du dan tidak seperti yang disalahpahami sebagian orang. Sopo sebagian orang, ya mbok kalau Anna wolu tarawih wa anna telu Betul Tidak seperti yang disalahpahami oleh sebagian orang penutup akhir tidak satu berarti loro loro loro sepuluh ditutup satu Fa'idha khasya ahadukum subaha salah rakaatan wahidah jika seorang dari kamu khawatir Napa? Kuatir subuh atau satu rokaat Tukiru mewitiri menutup Lalu baginya Mafat sholat rokaat yang telah dia kerjakan Mutafakun alaih Disepakati Imam Bukhari Muslim Nanti di belakang ada hadis tiga, Di sini bukan delapan tiga, Tapi dua dua dua dua dua, Terakhir Satu berarti berapa? Hah? dua dua dua dua dua tentu satu sepuluh plus satu ya kan? yang belakang nanti delapan plus tiga ada lagi yang delapan lagi belakang lagi enam plus lima semuanya bukhori riwayat bukhori konco-konco yang terawih walu patok bangkrong walu itu punya asumsi wolu plus telu iku sing wolu traweh sing telu witir atau dengan kata lain sing genep dianggap traweh sing gandil dianggap witir nek pancen asumsine sing genep traweh sing gandil witir terus piye kang sampean memahami hadis sing 10 plus 1 piye Lho 10 plus 1 ya berarti trawae 10 witire 1 lho jarekmu kudu 8 plus 3. Tapi yang hadis Bukhari satunya 6 plus 5 sing genep trawae sing ganjil witir. Yo rek ngono berarti trawae 6 witire. Lho jarekmu kudu 8 plus 10. Tom? Mboten kena disimpulin kudu 8 plus telu mboten kena. Karena hadisnya Bukhari semua ada 10 plus pira? Satu nih wong 10 persen, satu Masalah-masalah yang luru-luru-luru terakhir satu berarti 10 plus satu. Ngandhape Alwi Alwitru hakun Witir itu benar adanya Syar'i bukan bid'ah ala kulli muslimin atas setiap orang Islam. Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Sapa wae keping mitir langsung lima ya silahkan. Oleh ora? Langsung lima sekali sawan. Oh. Iya. Nanti di belakang ada keterangan ini. Tapi insya Allah bledru. Nah, sholat maghrib eh, bingung tak? Loh, Nggih mung telu apa loro? Ngono wis bingung. Apa mana? Langsung limo, yang tambah Waman ahad ba'an yuti rabi salatin Faliyaf falyaf'al. Siapa ingin mitir tiga ya monggo. Waman ahad ba'an yuti rabi bi wahidatin falyaf'al. Kepingin mitir setunggal monggo. Lek Nabi nih, nyapa kok di di laran Terus lah Nabi, Nabi tahu ngimami malam pertama malam kedua ini ngimami nopo dulu. Nopo boten ngimami teraweh, boten. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi syahr Ramadan di bulan di bulan Ramadan. Nah, Nabi ini di bulan Ramadan ngimami hari pertama, hari kedua jamaah muda muda wake, hari ketiga Nabi nggak keluar rumah. Kadung dinteni jamaah kata sunan tadoruh. Lalu para sahabat menunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minal qabilah malam esoknya. Falam yakhruj Nabi tidak mios, tidak keluar, tidak nongol coro malangi. Terus ditakleti nyapa mambengi nggak mami. Nyapa? فقال عن أبي ثوب إني خشيت أن يكتب kumul الوتر saya khawatir kalau-kalau diwajibkan witir atasmu. Jadi kemarin ngimami sebelas, mambengi ngimami sebelas, bengi ki gak ngimami. Nabi menyebut itu bukan terawih plus witir. Nabi menyebutnya sebelas itu witir. Kenapa Nabi kok boten ngimami? saya khawatir diwajibkan nitir Loh, jawabin Nabi begini. Bukan kok saya khawatir diwajibkan terawih plus nitir mboten. Coba mboten. Nah, Berikutnya, niki sing plus telu Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi Tiada pernah Rasulullah itu menambah di Ramadan maupun di luar Ramadan. Ala ihda asrata rokaatan melebihi sebelas rokaat. Monggo dipahami. Tidak pernah menambah lebih sebelas. Baik di bulan Ramadan atau di, di luar bulan Ramadan. Terawih itu Ramadan tak nampak luar haram? Halo. Terawih itu Ramadan tak apa di luar Ramadan barang? Ramadan tak. Yang Nabi tidak pernah menambah Nabi sebelah sebelas itu Ramadan dan luar Ramadan. Nah terawih Ramadan toh, Lek ini iki jombi ngendali ini sholat terawih mulu. Dir jombi ngendali ini salat witir yo, iya. witir itu Ramadan ya sebelas, di luar Ramadan yo ya sebelas. Nah, niki Ramadan dan luar Ramadan. Mari nungguin dari terawih pada terawih itu gak luar Ramadan. Apa? Ramadan tok til Yusalli arba'an Nabi sholat empat Falatas al an Jangan kau tak terlalu banyak Terlalu membeludak Nek kepingin persis kanjeng Nabi, persis mau unar Nabi tok. Satu, lek jamaah rong dino tok. Padha. Kan kepingin sunnah 100% dok, Jamaah rong dino tok. Mari ngono nang omah kabeh kausah jamaah. Lek nglakoni aja Ramadan tok. Ramadan dikerjakan, di luar Ramadan ya dikerjakan. Yang nomor tiga, ojo di kapling. Delapan teraweh, tiga widodo. Ngaku nih, podo. Ya lah podo, kadek lah, titi didik Sesama kadek. Ojo fit air rasa membid'ahkan. Paham ya? Ini kalau bulan-bulan ini apa? Fakultu, Aisyah ucap, Atanamu qabla an tutira? Nopo panjenengan sare sak durungi witir? Hadron eh, Untuk menunjukkan bahwa hadis ini tentang witir, bukan terawet Aisyah pun bertanya, nopo ya Aisyah, inna ainaya tanamani wala kalbi, Pancen meripat luruku turu, tapi atiku Ora turu. Nek kula panjenengan wong mripat melek hati turu. Apa maneh mripat turu? Tambah kelesak gitu. <laughs> Berikutnya Karena yusalli min alaili asra rakaat Nabi sholat malam itu 10 rakaat diutiru di jeda ditutup di saat saat satu. Ini juga lahuma milik Bukhari Mus Mus Muslim. Bawahnya wanha dari Aisyah. Sama ini Bukhari Muslim. Karena adalah Rasulullah SAW yusalli minal laili salasa asrata rakaatan rakaatan salat malam 13 rakaat loh nabi dewi lho apa kok bangkrong 11 kok kadang pinten 13 barang kadang bingung kami ini malah ini ojo hati bingung mana manut ulana beres gandolan soko siru nabi mitir saya tak boleh wau nabi mitir di khamsin langsung lima langsung lima rokan layan jelisu tidak duduk tahiyat fisain dalam rokaat manapun illa fi akhirnya kecuali pada rokaat terakhir jadi lima rokaat ini mekor sekali tahi tahir. Nabi wali. Insya Allah lek ketua NU kene kau kalau ketua NU Malang lah. Saya teko telu lu ini mung biro ya. Kurang terlalu menit. Masru'iyatu qadha'i salatil faitah disyariatkannya mengkodok salat sing keting ketinggalan. Nek mriko, alah ketinggalan yo ya wis. Ya toh? Wis ra usah. Sing paling enak utamane duit. Sanggupnya tanggal 1 Mei. 1 Mei target ra tanggal 5 hari berikutnya salat sunnah itu dikodoi Idza fatathu sholatu minal laili. Jika ketinggalan sholat malam min wajain karena sakit awali atau yang selain sakit mungkin nanti nanya Arab budal tahajud bujone nggak doli mas yang kayak gini mas kok ngono ini wong kristen wedok perawan dadi manten del lebokne kamar gede ana kulkase ana kompore ana sembarange berase ana jedinge lengkap ana kolame kunci teko njaba oleh metu lek wis pitung dino wacanan fatul muin dan itu termasuk udrun min adari jumatan ya jamaah tapi dikasroh jemaah 10 jam Salah Wah aman mikir gitu. itu opo awan aman? Lah Sekolah di Rora, cintai, cintai asrat tarokatan Dua cintai asrat tarokatan Dua belas rokaan. Penutup ke sholat Anak muda kalau safaron bahwa Abu Qatada Qatada kurang tak nih Qatada Abu Qatada menyebutkan Rasulullah SAW sedang musafir pergi jauh Amala Rasulullah Lalu Rasulullah menepi minggir Anitoriki saking jalan kalau Fauda rosah terus nyeleh sirai Mungkin Nabi Masya Allah Pekerjaan Pas ngantuk ya minggir Tunggu yang pinggir jalan keku kepala negara eh, saiki lurah nih dalu nih hotel nah, nabi ngantuk ya minggir saling Sumakola banjur nabi dawuh Ihfadu alaina salat jogone lho ya salate aja turu kabeh kudo ana sing ternyata sing bangun pertama bukan bukan sahabat fakana awal man kalau justru orang yang pertama bangun itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. besar sufi itu pun matahari sudah ada di di atasnya. Fakum nafaziin lari lalu kami pun bangun terkejut semua. Oh, pesawat Dari mana nih? Karena hmm. yuktiru Zikra Khadijah Rasulullah itu sering menceritakan tentang Siti Siti Khadijah. Pokoknya ngerti ini lah. Jadi mengenang orang yang mati itu dibias apa dilakukan kandeng nanti apalagi dia istri tercinta. Lebih lengkap panjenengan waca teng sahih Muslim. 85 Wahadil ahadis Hadis-hadis ini semua Marwiyatun Aidon Juga diriwayatkan Fi sahih muslim Dalam sahih muslim Juz 2 Halaman 370 sampai 371 Nek mboten kok bermoco tak ceritani ceritane niku kadang Nabi tangkrut dina iki anu di Jumat oh berarti di Khadijah terus diantar kemana-mana disedekahkan lalu Siti Aisyah ini cemburu Ta'alam takun fid dunya imra'atun siwaha Nabi, Nabi, kok kaya tak anak wong itu liya Neng dunia lah, bolak balik sing disebut Pak Siti Khadijah aku kurang apa Khadijah dari sekian banyak istri itu yang memberikan anak kepada saya juga Siti Khadijah yang mengorbankan seluruh kekayaannya untuk dakwah juga Siti Khadijah kurang mau Masya Allah luar biasa Tambah mesu Siti Aisyah Nah mungkin cemburu cemburu tetap tambah nyebut tapi di situ Khadijah. Akhirnya menurut riwayat Imam Muslim itu Aisyah kadang melampiaskan kejengkelannya kepada Fatimah yang Fatimah itu anaknya Siti Khadijah. Toh ada nono romomu. Hmm. Ngendeno popo Anisa orang romomu Garwane romomu sing paling ati aku Garwane romomu sing perawan ya Mbok-mbokmu biyen diragi wis gak perawan Colot ditambahi, colot ditambahi Jawa loh dengan perasaan Jawa Nih, untung-untungan mbokmu payu rabi macam-macam dan untung-untungan buat mau perawan tuh payu rapi nah mana sing perawan aku nai Aisyah nah Siti Fatimah bukan iso jawab nangis mular matur teng romone Rasulullah lah nyapa nduk kok mular ya nu Ibu Aisyah wau dawuh ngeten-ngeten ngeten walah nduk ngene ya dijawab nduk Nah, terus pundi jawabe? Ngene lho. Ya hebat Ibu ngono lho. Ibuku wis rondo 40 isik payu Joko. Lah ibu Aisyah perawan iki lho payune karo du. Ayo, hebat sopo. Nggih, <laughs> Karena Melayu ning Quran Isa. Nah, hebat mbokku. Sopo sing marai yo? Nah. <laughs> Saya mesti Jadi Nabi itu kadang begitu itu mulai bedus untuk mengenang Tapi Tapi jam Dan ini ku mau arani haul ya sahabatmu, Gak mau arani ya Gak patek Yang penting dilakukan ziarah ziaratil kubur Disyariatkannya ziarah Batu dakirul akhirah sungguh ziarah kubur itu sakit nyebabake zuhud ing dalam dunia lan ngelingke akhirat insyaallah wis gak kepengen wayuh Tuh Lu bapak bapake cuma ngamuk pengen wayuh woe. Jadi ngejaken ziarah. tuh Batuk dibentus-bentus titik neng maisan. Gila Mas. Somben ngene iki yang. Berikutnya Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha Ingat Ziarahlah kamu semua ha kubur. Fa ha sungguh ziarah kubur itu turipu bisa gawe lembut al qalba ati. waktu tudmi ulang gawe ngetokne iluh al aina mo moto mretes mili batu tudzakiru ngelingke al akhirat ing akhirat wala taqulu lan aja padha ngucap ngucap aja ngucap hujron sing elek-elek nang kuburan ngucap sing api api nggo ziarah kubur ilalah bapakmu mati ninggal utang sak pirang-pirang mau ziarah orang mau wakirin dulu mau mau pisu pak pak jangkrik Jangan mati aku nanggung utang tak pirang-pirang ya matamu. Ojo ucap sing elek-elek. Berikutnya, wau sampun manzaro qabra walidaihi aw ahadihima yaumal jumu'ati faqara'a indahu yasin ghufira lahu sinten tiang, ziarah kubur tiang sepuwe utawi salah setunggile pas dinten Jumat banjur neng saling makan niku piyambake maos yasin mongko bapak bapake dipun ngapura dosane Lah Nabi piyambak ziarah mboten Nggih. Zaro menziarai sapa Nabi Qabra ummi kubur ibunya. Sabaka banjur Nabi nangis wa abekalan gawe tangis man haulahu wong-wong kang ana kiwa teni. Nabi nangis wong-wong sing ning sandinge ya padha hmm. nangis. Satu. Yang kedua ternyata Nabi juga berzi berziarah. Yang ketiga Nabi ziarah nggak sendirian, nabo rom rombongan. Ini dalilnya mengadakan rombongan. Wong Nabi juga pernah rombongan. Orang gelem ya gitu aja kok. Kok memang gue pikirin Berikutnya Iza wudi'atil janazatu Wahtamal rijalu ala anaqihim apabila jenazah sudah ditaruh dan orang laki-laki memanggulnya di atas pundak mereka fa'inkanat in jika jenazah itu baik kolat mengucaplah jenazah itu Qaddimuni, qaddimuni, cepat mas, cepat mas, cepat mas. Aku selang nggak sabar pengen dan ngerasakne nikmat kubur. Wa in kanat ghaira salihatin menawi jenazah niku mboten sae. Orang ucap ya wailaha duh cilaka ingsun. Duh cilaka ingsun. Apes mento aina tadhabuna biha neng di jenazah iki sambat-sambat yasma'u krungu sautaha ing suarane sambatan mayit mau sapa sing krungu kullu syai'in saben makhluk illal insana kejaba manungsa piye lamun manungsa krungu walau sami'ahu lamun manungsa krungu langsung iko yakti kalenger tenang napa kelengeri semlengeran nggih enten mayat dikowe kadang kritik menengahi kadang di pas mayat bosok ngoten Nggih. Ya? Muka-muka pas dewet titik kuli pitik menemen. Asri Asri'u pilih janazah. Oh, Ake-ake yang nggawa janazah. Ora usah diimbu suwe-suwe. Fa in taku hatan lamun janazah iku api. api fakhairun tuqaddimunaha ilaih berarti ono gandaran kebagusan siroka kabeh ake age-age sampai nyepet nih jenazah mau Ilaihi marang kebagusan maksudnya lek panjen jenazah iku apik niku liya cepet nih bendang rasane kebagusannya alam kubur lek mboten apik Wa intaku lamun ono sopo jenazah Oleh iku siwadalika ora apik Fasarun tado'unahu Ya berarti para melek Siroka bendang nyeleh Angrikobikum saking pundakmu Maksudnya Nikul mayit niku mayit api cepet-cepet Bendang merasa nenek nikmat kubur mayat elek ya tetap cepet-cepet nyapo barang elek suwe-suwe dipikul dan no teko pun pundakmu ya, ngono barang elek dipikul suwe-suwe nyapo berikutnya jadi mungkin sing bener idalailah suara tangisan suara rintian hmm, teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Inna abda idza wudi fi qabri manungsa niku nalika wis diseleh ning kuburane, lek-lek diseleh ora tuncalne ngawur. Wa ta'ala lamis wis padha mulih meninggalkan dia ashabu kanca-kancane wis padha mule hatta innahu yasma'u qur'ani alihim sampai-sampai si mayit niku mireng suarane sandale kanca sing padha mulai lek wis kancane padha atau atahu malakani datanglah kepada mayit itu malakani dua malaikat Fayuk ejanihi, Banjur malaikat loro mau ke mayit Fayukulani lahu terus ngucap marah mayit Ma kunta taqulu fi hadar rajul Muhammad Apa yang kau katakan tentang orang yang bernama Muhammad ini Fa'amal mukmin orang mukmin saya ulu menjawab, "Wo, kula kenal yo. pun nabi kula Ashadu annahu Abdullah wa rasuluh. Sebenarnya nabi mungkin nabi pulau, panutan pulau nek pahamu Quran mengalami pirik tapi pahami nanti Quran ngaromi pirik sama melo akalmu apa melo nanti oh kula melo nanti wong niku nabi kula aja hmm. Sampai memahami Quran lalu berkesimpulan kiri halal. Nabi juga memahami Quran loh. Ngawur apa paham gitu Nah, Lalu berkesimpulan kiri haram. Pilih siapa? Pilih kesimpulannya Nabi kan? Nah, nah, dong kan? Tenang kok kang sampean, kok kenang niku nabi panutan kula. Sayo kalu terus didhawuhke marang wong mau. Undur ila mata'adika minan nar Delok mas papanmu ning neraka Asline sampean gue jatah ning neraka Qad Allah Allahu bihi Allah telah mengganti tempat di neraka itu diganti dengan apa? Maka adan minal jannah tempat baru di surga. Berarti wong ibadah temenanan iman temenanan itu cara gampangannya disambut merubah na na nasib. Fayarohuma jami'an sehingga wong papani neng rokok, ning papani karo papane ning swarga. Wa yusahu den jembarake lahu kadwe abdi qabruhu kubure sab'un nadiraan pitung puluh hasta wayam laulan wayum laulan dikebei alaihi atas kuburan wong niku apane sing dikebei khadiran warna ijo-ijoan warna NO lah tipe ini warna-warna hijau itu warna merah itu itu itu warna biru pelangi ya itu warna hijau hijau duduk warna putih hitam duduk loh macam guyu nih pokoknya aku gak ngomong ila yaum yub'atsun sampai hari kebangkitan. Wa amal kafir, lek kafir atau munafik ditakoni, "Mas, dalam malaikat apa yang kau katakan tentang seorang yang namanya Muhammad ini? Duko. Pak Adri mboten semerak. Hmm. Wakun kuntu akul adalah saya mengucap mayakuluna seperti yang diucapkan para manusia. Kulo namun biru-biru. Sama garuk, yuk kamu Quran. La daraita wala kalaita summa yudrabu bimitraqin min hadith. Banjur tiang munafik niku dipukul karo kentes besi berkatan dengan sekali pukulan baina ainaihi di eh, baina udunaihi di antara kedua keli telinganya meriki, tengkuk meriki ini dikepuk pisan Fayasihu balin jenrit sak banter banter yang bengok atau saya akan dengan sekali menjerit. Ya selaku mendengar cerita itu rintian loh. Apa kamu? Eh. Iya. Mungkin. Suara rintian, suara Maybe. Ini gila ya Menjerit sak banter yang merintih atuh atuh tuh semua kurungu hal suara rintian itu man makhluk yali yang dekat dengan mayat itu Ghairah tapal ini selain jin dan manusia Jin manusia enggak kungu Wayudayaku dan dihimpitkan, dicepit alaihi atas mayit sing raison jawab mau tobru kubure hatta tahtalifa sehingga musah masih menjelak pisah-pisah apa adla'uhu belunge enggak percaya mati yo rawahul bukhari wa muslim riwayat imam bukhari muslim Dihimpit bumi dan dibakar api Itulah lalasan oh. Suara rintik Saat ini buatan Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nah, ini saya wa yustahabu den sunahake li zairi kanggo peziarah al saru ngakeh-ngakehke mungkira ati Qur'ani maos wa dikri mau sedikit wa doa itu mau nanti sih gak no kono ndonga <laughs> kecuali wis wali sampean ganjaran akeh ndonga dhewe aja ngono ndongakno wong wong sa'idil mauta suka mendoakan mayit-mayit yang lain wal muslimina ajmain. Wa yustahaku disunnahkan pula alif Aliksaru memperbanyak minaziyarati zi ziaro wa wukufa dan disunahkan memperbanyak mandek indah kuburi ahli khair di dekat makamnya orang yang baik-baik dan oleh sababiah roh kesababan rahmat barokah wafatul kulo tak usul muka-muka sing sukit bisa merespon. Ini yang suke-suke DPR, Ketua NU, pengusaha, ya, urunan. Mumpung tanah neng gunung-gunung sih murah. Sing dundir-dundir, orang apa-apa nek ambulan. Jadi kira-kira tuku 10 hektar kok kira. Terus ini makam makam wah makam khusus untuk ulama-ulama dan pengurus NU NO, dan banom-banomnya dan warga NU NO. terus ada yayasannya yang ngurusi itu ngopeni jadi nah, ya, situ nanti ada masjid dan ramai dibangun pesantren sekolah di situ lek santri ini hidup oke okay. santri-santri itu nanti sering apa ziarah di situ. Ngoten. Eh terus pengurus ini yang aktif. Begitu anak kiai sepuh itu soan, sowan keluarganya menarik ke panggung. pulau urus pulau makam makam dan komplek makamnya para kiai. Nah sama besok sing wakaf niku peseno aku sok jejerno kiai iki Santri santri ini menziarahi itu tapi sama yang sandingnya bro. Kata apa? Nah wari-wari songo itu loh, dakwah itu dakwah bikin masjid sak komplek pemak pemakaman bisa. Ket saiki nggak mandek tuh Nah, piye sampean itu 500 tahun ke depan nggak mandek tungan untuk sampean. Tuku tanah, urunan, terus diwakofne bareng-bareng. Menaikkan keluarga pulau, mboten keluarga bapak, eh, ibu e bapak, eh, pokok yang dari jalur nama eh, Mbah Putri itu masih luas. Di situ makam ulama-ulama di situ. Terus yang apa? Karena makam rumahnya juga dekat makam, di situ juga belum penuh Kemudian yang di kampungnya mak saya juga belum penuh. Saya sendiri kepingin nanti kalau sudah dapat tanah ingin eh, ngapring lagi. Hanya begitu. Terus nanti eh, panitianya atau pengurus itu itu tadi disuruh misalnya ada di sepo sedo mohon kalau boleh di mana nah, dimakamkan di sana kami yang terus senayamul lumayan Nayamul ini lumayan Diwalik Arek malam Nah, coba jadi ini masa depan sampean sak top topeng ngamal jadi paling-paling umur 90 ya mati tapi lek sampean beruntung jasadmu di makamnya yang samping kiai gede dan kiai gede itu dua santri santri dua santri santri dua santri kalau mbak minta makin barang ini kep saiki saya tetep di ziarahi lumayan lumayan Dewi ane matamu mau gak ono nyak gak ono wong tapi lek jejer ngono kan Nah. As-sunnatu liman kana alal qabri Sunnahnya bagi orang yang ada di atas makam ang yahtiya nyaruk nyaruk lemah fil qabri ing dalam kuburan sarata hasayatin kelawan telung caruan dia diadai kelawan tangan loro aja tangan siji ngene tok ora ojo, niat hmm. aja nah, nah. sing niat perkara kotor yo disomane jami'an semua dua tangannya semua penuh dari arah mana kita ambil tanah Mimpi rosi dari arah kepala kepalanya mayit maisan yang yang utara pun mucat niku ngucapin niku caruan pertama minha khalaqnakum caruan kedua wafiha Nah, itu caruan ketiga tarotan ukhra terus tadi sahih muslim yang atas tadi setelah pemakaman disuruh nunggu lamanya sama dengan nyembelih kontak plus bagi daging nunggu itu apa baca yasin istighfar doa perlu hataman Quran hmm. Masya Allah Berikutnya Ziarahul mar'ah. Para buatan muslimat mana nana ziarah nih. Rawaina fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah setiap kali malam giliran Siti Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril lail Nabi keluar di akhir malam niki lho nolongsone Siti Aisyah sik nom kebutuhan begitu masih sangat tinggi lah oleh giliran paling seminggu pisan wong garwane akeh Nabi nunggu seminggu pisan oleh giliran ini lho nggak full time hanya patai ya wis sare bareng engko sekitar jam loro wis ilang nang ndi tiba ini kuburan Kanjeng nah, Nabi ngoten. Sakne Siti Aisyah yo ngawah tak enteni seminggu Mas, Mas. Mbok sampai subuh. Dirantai ngawur lah. Rantai tak gawane kunci. Setiap kali malam giliran Siti Aisyah Nabi itu di akhir malam keluar ila tapi ke makam Tapi mengucap Assalamualaikum Dara ya kaumim Dan seterusnya Wa atakum ma tu'aduna badan Pasti datang padamu Pahala yang dijanjikan padamu besok Mu'ajalun tidak sekarang Besok Ojo khawatir malam ini tak susul Wa inna Allah bikum Lahikun sungguh insya'allah kami akan menyusulmu Allah maghfir li ahli taqiyil. Farqat Ya Allah ampuni Penghuni-penghuni makam kaki Al-Gharqad Aisyah ziarah parang nopo mboten An Aisyah radhiyallahu anha aidan annaha sutuhnya Aisyah iqalat matur kaifa aqulu ya Rasulullah terus pundi maca napa kula niki lek pas zi pas zi ziarah kuli maca ngene lho Dik Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Berarti parang mboten metu ziarah. Parang syarate siji ojo endel. Oh, endel itu kene apa? Mayu. Hek hek hek. Berikutnya An Buraidah dari Quraidah radhiyallahu anhu qala kana Nabi, sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum ila kharaju ila maqabir mengajari para sahabi dina Muhammadin Nabiya wa rasulullah itu namanya tal talqin hmm. pembocoran soal yang baik itu ya ini Ya kan? Mak ya itu uji pilih bocoran soal sing ati. ujian UNAS ditalkin ya tambah elek. <laughs> Dasarnya tarikin lagi Wadakar Roy pendiri golongan Wahabi. Nah, ya. tak nih kita kok rum, Karena aku kuliah konon ya. <laughs> Kengliti seneng perpustakaan ini tadi orang baik. si kita fi ahkami tamanil maut dalam kitab ahkami tamanil maut. Berarti mulai ngarah di telonan. Telonan kan? Yakin yang ngarani? Napati. Napati. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahadakum الرحيم khalquhu Sungguh seorang dari kalian itu dikonsentrasikan proses penciptaannya di dalam perut ibunya. Mani sebelum masuk ke rahim istri itu proses penciptaan belum di belum dimulai tapi lek wis sel sperma ketemu dengan sel telur lewat pembuahan lalu wis menyatu menjadi satu sel namanya zigot mulai saat itulah proses penciptaan yang namanya makhluk manu manusia itu dimulai hmm. di sini arba'ina yauman nutfatan patang puluh dino jadi mani summa yakunu alaqatan kemudian jadi getih tempel misra dalika juga 40 hari summa yakunu mudghatan lalu menjadi daging wis ana belunge terbung, terbungkus daging misra dalika juga selama 40 hari summa yab'atsullahu ilaihi malakan Lalu Allah mengirim mengutus malaikat wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat itu diperintah menetapkan empat ketentuan. Cici uktub amalahu malaikat catatan ketentuan pekerjaannya. Betul mesti kadang sarjana ekonomi jadi kepala TPK. <laughs> Dan betul mesti pekerjaan wis dicatet karo pangeran kadhiya ngoten makane golek ilmu aja ben aja ben kerja salah golekmu ilmu li, li iddin. Eh, li lari kalimat kalimat ilang nek sampean apa golek ngono ben iso kerja lah mesti Kulo ini buatan cocok blas. Kulo SMP, pengen ben dadi wong umum mantun SMP SMP lima blitar lho terus mantun kan melepet aliyah ngambil IPA mantun ngeten kuliah, kuliah tahun perguruan tinggi kalau daftar teng matematika Wis enggak tepak ya. Bareng meningani pengumuman keterima jurusan bahasa Arab. Buatan tepak belas. Tapi kalau arahnya tepak nih nasib nih garis. Yang krono Roto iso matematika jurusan bahasa Arab nih semester itu nomor bilen kan PPL praktek ngajar ini teng mereka mereka lihat alias jalan dari kalau mulang matematika kuliah jurusan bahasa Arab Dadak guru nih ngerti, lek kulo niku ngerti iso matematika. Jangan mulang matematika, dia monggo. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini loh. Catatan pekerjaane, catatan rezekine lah. Pekerjaan itu tidak mesti se, tidak enggak enggak mesti linier paralel dengan rezeki rezeki kerja nyantai rezeki wakeh ya wonten kerja sampai banting tulang melarat ya wonten karena nggak mesti Lek ngono kerja nyapa kang kerja ngibadah ngono ae. Oleh duit ya tetap oleh ganjaran, gak oleh duit ya tetap oleh ganjaran. Nyapa ya kerja ben suke, salah. Termasuk lek kerja mesti suke. Wong ora patek kerja ya kadang moro-moro. Suke. Iya. Enten bocah Ibnu Telaten mulang MI. Mulang MI ini telaten. Esuk-esuk ya karo cara gampangane ketua yayasan, eh dipek mantu. Dipek mantu langsung duwe kendaraan sak omahe sugih dadak. Makanya nyambut gaya aja ben sugih. Nyambut gaya netepi tren. Sang ibadah mana dadi penak. Tidak ngayah-ngayah. Ya ini, rabi ini ati nanti tentang mana, aku rabi mau ngayu dan marem Dan eh. bahagia wong mesti oh, Ora kira payu maneh. wa au sa'idun terus catatan pisan uripe bahagia uripe sengsara apa bahagia lah kesalahan gak tau mulai kodoh gak penake ya semuanya itu pilih duwe akan kok titik nih. Duit akan sing lanang pernah tau mulai Duwe titik sing wedok urip. Makane sing barokah iki duwe titik wong itu qanaah, duwe akeh sing lanang ndak seti setia. Sama masak ini lho bu, lek wong lanang kok larat ngono. kejaran jaran dicekel. Kapan-kapan wis turu delok cinta ini seneng bumi sama waos jarapit, ya jarapit, ya jarapit, ya jarapit, jarapit. Sekarang minimal kayak gitu sebulan dan nggak bedal lah niku keterangan ngoten niku ini kitab Qurratul Ngoten. Qurratuyun sing lawas yang belum diedit lagi. Niku malah lebih rinci. Ndelok komentar niku lek tungkae niki bleger berarti cetek. <laughs> Maksudnya sumuri lo cetek. ngalek nang itu tumit rata cekung rata ceking apa nah, lincit ceking nah niku berarti gunung kidul sumure Nah terus piye, lek kadung seneng ya apa-apa, tapi kudu ngerti. Wo, oh, kira-kira sumure jeruk, kalare ndak teko. Nah, Supaya kalare teko, ngandhape sumur niku diparingi bantal. Wah, Pun, intinya ngeten, dari hadis ini tahap-tahap itu 40, 40, 40 berarti 120. 120 sama dengan 4 bulan. 4 bulan itu anak kita, janin kita ditentukan nasibnya. Mbok yo, menjelang ditentukan nasib itu bapak ibu eh, itu meneng pangeran. Muka-muka janin ini diparingi kecatet nasibnya saya mau menjelang penentuan nasib krono menjelang 4 bulan nek ngarani mapati lek wong gitar malang lek ngarani neloni wong akan 4 bulan dari itu empat 4 bulan neloni jadi um, apa, kenapa bayi umur sekitar bayi janin umur 3 bulan lebih itu kok didungani sebab akan dicatat Napa, pekerjaannya rezekinya ajale, uripe bahagia nopo, re rekoso. Berikutnya penting ahaditsu wa itu layak juzul jahlu biha. Hadis-hadis dan kaidah-kaidah yang tidak boleh bodoh yang harus diketahui Satu, idza wusital amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehan kehancurannya. Urusan menafsir Quran yang paling ahli kanjeng Nabi nopo Ustaz Semprul. Hah? Kanjeng Nabi dah maka serahkan pada ahlinya Rasul Rasulullah SAW yang mendapat mandat langsung dari Allah untuk menjelaskan isi Quran. lain supaya engkau Muhammad menjelaskan kepada manusia tentang isi apa-apa yang telah ditu diturunkan. Jadi yang dapat mandat itu Rasulullah. Nah, Rasul menyatakan berbuat mengikrori, mentakrir dalam berbagai ribuan hadis. Yang banyak tahu tentang isi hadis itu ulama sekarang atau ulama bien? Sahabat tabiin, tabiin, tabiin, tapi tabiin itu imam madhab itu tapi tabiin, tapi tapi tabiin imam madhab. Nah, yang lebih tahu tentang hadis Nabi itu ya orang-orang yang dekat dengan kanjeng diserahkan kepada ahlinya. Ngeten mawon. pola. Contoh malih, fasalu ahla dikri in kuntum la ta'lam. Lek gak ngerti takono sing ahli. Dengan waras neng dukun salah. anak anaknya lulus UNAS ini ngundang guru privat. Tetap mau tekan itu dukun salah dukun nah, nyuwuk ya dihapusi tanyakan kepada ahlinya kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil setiap syarat penambahan perjanjian yang tidak ada dalam ketentuan Allah maksudnya Quran sun sunnah maka syarat itu batal wa inka nami atas sartin meskipun ada seratus seratus syarat contoh uh, anak itu kalau sudah diangkat ini kah angkat kuta jawab jawabnya kobil kobil tu saksi sampun wonten wali wonten mahar sampun hijab pun semua memenuhi syarat ya sudah sah. Kalau sudah sah diakati maka sah dijima. Menurut ketentuan syariat, akad nikah itu menghalalkan supaya diji dijima. Makanya kalau ada persyaratan nggak boleh dijima, syaratnya itu yang nggak sah. Bukan akadnya yang tidak Makanya Joko-Joko sing kebelet rapi. Karena nek matur ayah, ya pulang nyon rabi, orang oleh le, orang Pokok kula nyelati janji pun diatati tok mboten kula kumpuli. Ya wis tenan ya nggih apa Akate ngeten. Saudara sanitahkan dengan anak saya Siti Cipuk nah. Dengan mas kawin satu juta rupiah Dengan syarat tidak dikumpuli sebelum kuliah selesai nah. Ya saya terima nikahnya Siti Cipuk dengan mas kawin satu juta tunai dengan syarat tersebut halaman engkau bengi kumpuli menimbang kumpuli menimbang mana kumpuli kurang harap hamil tujuannya pak hamil pak kusi loh iya sama ini janjimu biye janji ini gak sah anani sampean ngakapi berarti oleh di kumpuli nah tapi janjimu menurut ketentuan hadis kanjeng Nabi syarat yang tidak ada dalam kitab Quran atau Sunnah syarat itu tidak sah Tapi harus setiap kali wong tua ngawur. Saumpama, saumpama. man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan laisa tidak ada alaihi mendasari amal itu amruna perintah dari kami tadun maka itu ditolak dan tidak ada amalan kita yang tidak didasari perintah Tampilan, tampilan itu sebagai kumpulan pikir di perintah. nanti di sana balik ke Jepang ada hadis Bukhari Muslim kalau ada orang kumpul pikir ditunggu malaikat sampai selesai balik ke malaikat lapor Allah Allah terus Allah jawab kabeh tak ngapura dosane yang hadir dalam majelis dikir. itu dasar sangat kuat untuk kumpul-kumpul membaca dikir. Bacaannya, kenapa yang dipilih Fatihah? Nanti ada Fatihah itu memang lima kuri atlah Fatihah itu surat yang paling ang, ang, surat yang paling agung. Surat Fatihah agam surah, surat yang paling agung. Jadi, ini tahlilan itu yang dipilih ini, ini, ini. Itu memang ada dalilnya itu. Kenapa yang dibaca ini ini, ya memang jagarin ada perintah baca itu. Subhanallah hamdi, subhanallahil nanti itu riwayat Bukhari dan seterusnya. Jadi yang bilang nggak ada dasar, buka al mana hadis ya? Ayo ngaji teman-teman sing melek. Terus, tapi kan di zaman nanti nggak ada jamaah tahlil kan? Oke lah, wadahnya tidak ada. Tapi isi yang dibaca itu kan ada semua. Dan kalau wadahnya baru, isinya asli dari Nabi, maka nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Muhammadiyah wadah baru, NO wadah baru, wadah yang baru. Tapi yang ada di dalam NO, itu tafakuh fitin, dakwah, memeni yatim, memeni rondo, dan itu semua perintah Perintah agama Hanya tadi bang dilakoni dewe-dewe Kan hasilnya nggak mak nggak maksimal jika kalau terorganisir, terorganisir Hasilnya nyata Lebih maksimal Nah apa yang dilakukan substansinya itu berdasar perintah wadahnya ini inisiatif kita kreasi kita bikin wajah baru itu mansana sunnatan hasanah catat pahala loh nah isinya dari kami nabi berarti sembarang yang baru jalani bid'ah berarti Muhammadiyah yo bid'ah NU yo bid'ah HTI yo bid'ah PKS yo bid'ah bid'ah kabeh eh karena semua barang baru. Berikutnya, Ojo gampang ngapir nih wong kafire Dewi rati katekke Mangkola ya akhir muslim ya kafir Au ya adu Allah Wa illa faqad ba'a ila Ahadihima Sopo wong ngucap nang dulur kang podo islami ya, ya wong kafir Eh ya musuh pangeran Ternyata nggak kafir Maka status kafir itu akan menimpa kembali kepada salah satunya singu singu ucap Ya, hati teman-teman so gampang ngasuhin uang berikutnya kenapa uh, dulu sebelum wali-wali masuk katanya biasanya kalau ada orang mati orang-orang tetangganya pada kumpul tapi remi nah, main lalu oleh wali-wali kumpulnya elek main ini sing elek kumpulnya di nih anggo hafadho alal qadimis soleh remine dilai diganti asin wal ahlu bil jadidil aslah yang baik lama dipertahankan nggak usah diobrak-abrik sing elek di ilahi diganti barang baru yang lebih baik nah gitu loh al muhafadzah ala qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah melestarikan lama yang masih baik mengambil baru yang lebih baik ojo salah paham kucu hmm, tuwek tetap Rabi Sitok tasing luwe. ini. wae. ini al-muhafadhah Al qadim Berikutnya saya teringat gustur Allahyarham Allah yarham ketika eh, konferwil NU Jawa Timur di dilimpung ketika itu yang terpilih duet ya Mas Budi dengan ya Hasim Muzadi terus nom pidato itu begini E, Pancasila Indonesia NKRI itu nggak boleh kita bubarkan sekalipun namanya bukan negara Islam tapi ada banyak nilai Islam di situ yang kita harus memper mempertahankan kalau nggak bisa 100% yang sudah ada entah 5%, 10% persen itu jangan di jangan dihilangkan. Dalilnya ini malayut droku buluhu layut droku buluhu sesuatu yang tidak bisa dicapai 100% persen maksimal semuanya jangan malah ditinggalkan semuanya orang Indonesia Islam yang nggak kafai bubar bisa nojo Eh, Indonesia bubar kesenangan bedes-bedes Amerika itu temen Indonesia bubar pecah belah meski pasukan asing masuk, contohnya kayak Sudan lo pecah Libya nggak pecah tapi sekitar 40% persen minyaknya harus dialirkan ke negara-negara yang agresor kemarin itu tanpa ada imbalan uang sebagai bayar oh itu karena itu kemarin itu terus pemerintahan Irak yang sekarang sedang setelah Saddam guling pemerintahan sekarang itu kan bonekanya Amin Amerika harus bayar sekian persen minyaknya dialirkan ke Amerika dan di Amerika itu kekuatan ketahanan minyaknya mungkin sudah melebihi Timur Tengah jadi Amerika itu modelnya senantiasa bikin kolam, bikin kolam, bikin kolam sebanyak-banyaknya. Ulat minyak mentah seberapa pun pakai tanker itu sok nih, sok nih, disok dari gunung sangat kayak. Nah, bisa jadi nanti timur tengah besar, kono tambah gede tak kira-kira. Nah, timur tengah nggak bisa sekarang mengimbar ke Amerika misalnya, wes kalau usah kirim lengan Amerika, sakarmu gue sih akeh. Nah, Indonesia oleh pecah belah akan menjadi Afghanistan jilid ke jilid kedua. Makanya dengan NKRI ini sekalipun nilai Islamnya nggak 100% tapi sudah ada itu yang harus kita pertahankan itu oh, diperjuangkan tambah lagi tambah lagi tambah lagi gitu loh kok di obrak oh, abrik. Sampean kepengen rapi wong wedok sing kriteria papat iki 100% kabeh. Ya ngene dong. Dia tuh kamu sampean gak rapi-rapi. Ben ngono lho Kang Manzuki. Aku pengen cah wedoke sing ayune 100%. Sugih yo 100%, nang sape yo 100%. Apa namanya? akhlak agama alfiayo 100 persen dan saya diri aku mekor seker persen dia mati yo berikutnya takdimul aham fal aham mendahulukan yang lebih mendahulukan yang lebih penting mendahulukan yang lebih penting lalu berikutnya lalu berikutnya ini untuk konteks NKRI Indonesia dengan Pancasila dan utuh begini bisa melindungi minoritas muslim di Papua bisa melindungi minoritas muslim di Bali di NTT Sementara kalau dipaksakan negara khilafah seperti yang digendaki HTI, dipaksakan negara Islam seperti yang digendaki Nii, DI, DI hanya KW 9 Jawa, Madura dan sebagainya ini. Bali hilang kan? NTT hilang, Papua hilang. Pertanyaannya, kan Bali hilang, NTT hilang, Papua hilang. Terus piye nasib muslim di Bali? kalau Bali lepas dari RI menjadi negara Hindu, NTT lepas dari Indonesia menjadi negara Kris Kristen. 2% Muslim di NTT bisa diusir, bisa dipaksa masuk Kristen. Lek sampai orang sing dipateni dipaksa masuk Kristen, satu aja murtad. Sopo sing besok? enak ya karena kita ini yang membuat negara berpecah belah ini malah dosa karena dengan NKRI mungkin mereka sholat durung tepat tapi iman masih ter terjaga lek kepingin ngotot negara Islam akhirnya Jawa menjuruh dari negara anak jadi negara is, Islam Bali Papua jadi negara sendiri terus nasib umat Islam di sana ada yang dipaksa murtad dan sebagainya. Di Jawa kita berhasil melaksanakan fikih Islam. Di luar Jawa kita kehilangan tauhid. Kehilangan api, akidah. Kehilangan iman. Gedendi iman tauhid akidah dengan fikih. Tidak Ditimbang. Iman pepergian jadi dicek masalah penting dulu gandoli imane dicek alon-alon ke diperjuangkan syariat ngoten Bila bolo-bolo itu kalau Allah Akbar tegakkan kisos manusia. Dan sing kono ya Kulo niki bolak-balik teng luar Jawa kulo niki. Termasuk uh, eh, teng Kalimantan di pun bolak-balik daerah-daerah sing minus-minus tuh. Teng Papua kalau 11 hari. Di Jawa semakin kencang menyuarakan negara Islam. Monggo, Pulau kula pulau mau, eh, Bapak-bapak nih. Santri Pulau sebagian terus ngitung Belanda mereka teng Legend jenenge Nur apa eh, Nuril dia Alhamdulillah Ustaz satu tahun itu jumlah muslimnya nambah sekitar 400 persen jadi kalau misalnya tahun ini jumlah muslimnya hanya 50 ribu Setahun kemudian bisa 200 Itu londo Lah kula panjenengan ngertine Jawa kok tekan negara. Ora tau mikir. Mboten pareng ninggal bareng kang wis nyoto. Mboten pareng ninggal bareng kang wis nyoto. Li ajlil mahum krono ngarep-ngarep barang yang masih dalam angan angan-angan sama ini sudah calon mas wayu yes, ya biasa lah ayu nemen tapi podo geleme podo dodoke positif tetap kalau kondomu dipengaruhi mas pedo tenang tapi kalau positif mau tak boleh mana lu ayu ini kenapa orang pada ayu pedoten Aku sing ayu gelem karo kok ora ya mbok menawa. Lah agung kene sing wis mesti mau pedhot ta. Ya sing luwih ayu sing mbok menawa ngene mboten oleh. Nyanyi itu. pun. Ngoten. Dadi aja Indonesia ini, elek ini sakne ini kita sudah tahu. Elek-elek Indonesia seiso ngaji ngene Sesuk ya, jaro wali di Indonesia yang katanya elek itu. Katane hati ki elek. Tohun iblis. Negara iblis di Indonesia ini. nyatanya saya ngaji, saya iso kipas-kipas barang. Ya, ngaji, anak sik iso mlebu TP. TPK sik pondok. Elek-elek orang negara Pancasila itu masih membuat kita bisa begini semua. Dan masalah ini sudah menjadi kenyataan, kenyataan muhakkok. Orang usah sendiri ini ditinggal, dibubari, naruh-naruh kemaslahatan yang lebih besar, tapi belum tentu berdiri. Bubarno eh, RI Bubarno. Ayo ngadep negara Islam, dong iso ngadep orang baik menowo. Aduh RI bubar, sing Islam gak ngadep nabi terus di. Paham ya? Ojo ojo latah ojo sembrono. Kalau dalam masalah fikih, hifdzu hayatil um ahamu min rajai hayatil janin. Joko uripe mbokne pun lebih penting tinimbang ngarep-ngarep uripe sang janin. Nenek, Lek janin itu tak bedah saiki mati, tapi lek dinteni sampai gede ben janine iso urip, engko mboke sing mati ra kuat. Iki piye? Pilih mboke apa pilih janine? Ya pilih mboke. Mboke uripe wis nyoto. Lah janine durung durung nyoto. Iso-iso sampean kepengin mboke urip, anake arek urip tambah tibake tambah mati kabeh. Yang penting yo uripe mboke wis nyoto iki dipertahankan. Janine mati yo Ngepen, ngoten. Mohon sedikit trik. Ngantor jam setengah sebelas. Empat puluh lima menit. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ingin menegakkan fikih secara penuh itu masalih. Menghindari perpecahan, pertumpahan darah, hilangnya puluh-puluh di luar Jawa itu darul mafasid. Nah, Darul mafasid itu lebih didahulukan daripada jalbil masoleh. Menghindari kerusakan itu harus lebih diutamakan daripada keinginan mendapat keun keuntungan. Deal? Sama mikir, wah, lomba ini kan, letak yang Jakarta, hati batine iso pergi kilo rong Tapi ning sluke ngono macet utawa neng di macet kemungkinan bosok neng darah. Nek tak dol neng pasar sulung ngono ae. Nek kurbate 2000 3000 tapi apa? Selamat nyoto. Di sini selamat tadi didik atau ngubur badik gede tapi durung karuan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih anakku lho kan lek tak sekolah ning Amerika uh, modern maju dan menguasai teknologi tapi piye agamane kuwi sing dadi rusak dia darul darul mafasid menghindari keru kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendapat apa, menarik kemas kemaslahatan keuntungan ojo sing dipikir nek kur untunge aku ya. ngene mas bujur api siji sak pulang koyo 6 juta Kira-kira rabi loro tambah 10 juta bro. Telu no kira-kira 15 juta. Gak pernah dia pikir bareng rabi loro sing ngasih 5 juta nulis Melayu urip dalam pekat, orang tau dipikir, sing dipikir tambah. Niku mboten oleh, berpikir ngene mboten oleh. irtikabu akhafid wajib wajibun melakukan doror yang paling ringan itu hukumnya wa, wa wajib kalau kucing lek sama nyetir motor mau kenceng ya, nabrak kucing tapi lek mau embok niki wong nabrak wong loh nabrak kucing doror nabrak wong doror yang lebih ringan nabrak kucing menurut tabrak aja timbang nabrak wong bener lek mobil mau banting miring nyemplung got tapi salah sak mobilmu ya yes, mobilnya aja yang rusak tapi wongnya paling lecet-lecet menurut lek lek mau banting miring nambah bis bis tambah remek kabeh banting miring dorornya lebih ringan terus menyangkut itu juga selamat itu kadang lebih penting daripada benar, salah-salah titik apa-apa yang penting selamat Saman tak serabi, Dilarang saya rabi wong awam wahyu, karunia, Wes tak niat belajar aku iso ora didik belajar wahyu berdaya Karena terus tas nganten anyar lho. Mas saya Mas ndelok bioskop. Lah aku ustaz yang ngawuran ndelok bioskop. Lek orang Mas, pegatan wis. Piye? Nonton bioskop yo ya ana maksiate. Tapi lek pegatan koyo Terus ya eh, ngelakoni salah-salah titik sing penting selamat dhisik. Kodok karo sana nyetir ceri rada cilik. Neng sing bener nyimpangi wong. Bener. Tapi harus nyimpangi wong dadak bis ngarep iki nyelonong nengen. Lek sama bene sing penting sing bener ngiwo. Tapi kan nyimpangi wong ya mantek sampe. Ya, Nyimpang nengen salah ben sing penting. Ngoten, kadang ngoten. Paham ya? Terus ngopeni wong awam. Nurut Nuruti anak. Rambut. Bukan terlalu jadi sekali lagi bu akhafid doror ini wajib melakukan mudorot yang paling ri, ringan daripada kernet yang lebih berat Ngerti niku hukumnya hukumnya wajib. Mungkin jadi nopo mawon memimpin keluarga mimpin nopo-nopo Mungkin termasuk apalagi memimpin N NU. Mimpin NU ngeten. Ngadepi wong awam. Tak kerengi wong Melayu. Lelek Melayu terus neng dukun ya tambah musyrik. Lek melayu yang pendeta ya tambah jadi Kris Kristen. Lek aku lah padeker nyata dia mengapa di ya orang-orang soleh. Aurat dia ya lah padek tertib. Iki piye? Pilih mudarat yang lebih Alon-alon. Dan ada cara lain kalau amar ma'ruf langsung nangis nangis orang pangeran bentengi tangi mari sholat dong ya Allah kula nuwun kampung mriki ini sakit dados jalur jalu ya, wong puno kuna kasir enggak perkorot pinter ceramah itu berkate metu yang metu suwe yo payu cuma bengi yo yo niku akhirnya kasir lah ingin ngamuke itu Bahkan ngamuk itu bagian dari cara mendapat rezeki. Al-Ghodok minar rizik. Aku nggak ngarani menurut mau Jadi mau tadi akhofid akhofid dororain sami kali pondok akan mendirikan sekolah formal pondok salaf boyo jalan pelosok jalan salafi jalan alumninya pinter-pinter kita iki lek ngadep sekolah formal di dalam pondok salafi mesti bilang betul setidaknya berkurang kualitasnya rendah tapi pilih nggak ngadeg di sekolah formal wong liya sing ngadeg iki lah wong liya iki padha islame sik gak nemen-nemen gak Kristen sing ngadeg jadi kita itu berpetuduk oleh top-top mobil yang biro pondok ngetop Islam kabeh kita pelanggar kabeh Nggak taunya 5 meter di luar pondok haleluya beda Itu kadang ya perlu diperhitungkan juga. Lek neng pondok gaya formal, engko salah yo ya, keter Lek gak gaya sekolah formal di gaya wong wong Lio Wis wis. Pondok gaya tapi tempatnya di luar Monggo salah tetap napa? formalnya ning luar pondok. Niku mungkin yang mboten saged maksimal. Andai anak-anak sekolah formal itu di pondok itu 24 jam di di pondok kontrolnya, jamaahnya, wiritannya, pengawasan pergaulannya enak. Tapi lek like, manggil yang gotaan pondok, sekolahnya jarak satu kilo neng Jawa kono. Karepe ben bisa antara salah kali dengan salah. Ngitung-ngitung diunggahne nih iki piye to, Kang? Jawabane mbok neng deru mbok neng jopo pokok tenang. Sing kiai-kiai ndampar ngaji ndonga tenanan melarat yo ben gak oleh yo ben gak payu rat yo ben aja aja tolatone iku iku jawabane neng jero ono formal pisan pokok kiai lek mulang temenanan anak-anak tetap bisa maca tetap bisa maca kita nah lek kiai wis jungkung serius pengen santri karena situasi sulit seperti ini Maka orang-orang yang di luar kiai itu yang harus Apa? Yang duit teko seliro lah Gak kayak ini Ngesak nih kiai sampai <laughs> Yo kiai ini ikhlas Yang ini ngerti yo dan tidak semua kiai itu punya aset sawah nggak, nggak mesti Mama kalau pulau barang ini masih banyak sing bantu kuat mawon ngesalai dikasih ngeten teng Blitar, teng semalang dianggap teng Norosepul, mungan gitu. Tasik. Kan tapi nggak semuanya begitu kan. Dan ini napa? સામે રે પોતે irtikabu akhafid dorora ini wajibun ini gaya formal untuk salah atau ketek ini nggak, baik engko sing aliran li Rio pondok internet pondok mending tampilan luar kono wis anti tahlil piye tanggung jawab pondok kepada um umat kono diopeni kene ketek kene diopeni kono hilang Oh, nah, makanya suka doror tape tapi doror yang lebih besar kehilangan akidah. Ini loh. Itu sudah sampai hilang. Lari-lari kualitas maca kita rada berkurang titik ben pokok tetap ahli sunnah wal jamaah engko tetap kudu ana siji loro yang dikader alhamdulillah kaya kula ngeten iki tetap mau mengkader dan saya tahu tetap enten mawon santri sing kita niku nama lancar saing ini buatan nanti lah kader ini tetap enten mawon sing lihat umum yuk ben yang penting ahli sunnah wal Oh, jamaah ngoten mawon. Bejen. Maca kita apa gak mangan. Macul mulai yo. Mati bubar la dharara wala dirar. Al-khata' fil afwi khairun min al-khata' fil uqubah. Salah dalam memaaf itu lebih baik daripada salah dalam menghukum. Niki termasuk yang jadi pertimbangan KGNO untuk sementara masih menerima kondisi negara seperti ini dan belum bisa melaksanakan syariat Islam. Antara lain pertimbangannya lek tadung diundang-undangkan syariat Islam potong tangan, kisos, rajam, dicambuk 100 kali, cambuk 80 kali, cambuk 40 kali yang minum homer itu hukuman berat-berat Indonesia hotel itu belum bisa lantaran kualitas hakim dalam tanda tanya, kualitas polisi dalam tanda tanya, jaksa dalam tanda tanya, pengacara dalam tanda tanya, saksi tanda tanya. Ku akhirnya kiai-kiai kadung, dok, ya wis kisos. Akhirnya pulang kena tuduhan kisos. Secara dohir memang memenuhi syarat. Saksi aja, bukti kain apa? Kena darah-darah juga aja, pulang terbukti secara hukum membunuh Sumben di kisos Pancung mati Seminggu kemudian ada novum baru, ada bukti hukum baru. Ngapunten, kalau winginane otopsinya niku keliru sana seniku Terus pihak pengadilan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarganya. Ngapunten bunyai nggih, kalau Mata ini romoya ini Yai kelintu Tiba-tiba pembunuhnya sana kiai. Lah kadung mati dalu ngapura. Lah ngoten. Kadung menghukum sah, salah. Dan itu dengan melihat kualitas hakim kayak begini, kualitas polisi, jaksa, saksi kayak begini. Kadang yang otopsi, tes DNA, DNA pun juga bisa di disoto. Kualitas moral seperti itu masih sangat mungkin terjadi kesalahan. kesalahan. Nah, turun menghukum kita salah. Tapi kadung menghukum tiba yo salah. Mending turun menghukum tiba salah. Kan yo urip. Katimbang kadung kisos tiba salah. Paham ini. Nah. kecuali lek kualitas saksi pendata ini kayak sahabat nih. Ya. Lek iya iya iya orang ora yo ya. ora jan ora kene di ora di sobok blas. Monggo wis Allah Akbar tegakkan kisos. Monggo ae. Nah. Lek saiki uh, apalagi ada sentimen kelompok. Nyun sewu, nyun sewu. Orde Baru itu Departemen Agama guys Orde Baru ya? Hampir semua ini dikuasai kelompok tertentu, kalau usah tak omelin. Menteri Agama itu kelompok menipu semua. Itu loh, kalau wong, wong pinter unut wong pinter saya sayidina, kalau dari PNS yang ngelera. Ya sing kadung PNS waduh teret tiarap kabeh metone NU ini wis suara patek suara patek wang wangi Nah, lek diperundang-undangkan hukum Islam temenan. Hakimnya kelompok itu. Jasanya kelompok itu. Polisinya kelompok itu. Apa nih kiai gak main dicakar liye? Dengan tujuan semacam macam entek suwe-suwe nah jadi kiai belum apa belum berani menerapkan hukum Islam itu ya ya untuk kemaslahatan itu sendiri tasawuful imam ala rakyat manutun bil maslahah tindakan yang diambil kepala negara untuk rakyat itu harus menimbang-nimbang bergantung pada prinsip kemas kena sastan ora wah langsung macam wamil macam membuat kebijakan yang udah dulu sak kemengan diri kamu terus lo nanti jam senang sekolah sok nangis Nah, al fil afwi khairun al khata fil uqubah salah dalam memaaf niku langkung saya tinimbang Berikutnya idra'ul hudud bisubuhat. Ini juga hindarkan penfonisan penjatuhan hukum hak karena masih ada sesuatu yang belum jelas sub subha hati ini dia belum jelas saksi ini dia belum jelas dan dia jenenge saksi ahli sholat ratau maksiat ratau ngapu ngapusi adil tenan lagi yang saya utang malam kadang ketika ngurus nomor akta kelahiran. Sik. Sidang yang pengadilan ini boleh saksi sing roh tenan ora nemu. Ya cukup tukang becak kan eh. kanan. Anu dadi saksi, lha kok piye? Apalane ya jenenge iki lahirin ning kene ngene ngene. Kalau ditapani, oh tahu, alamat oh, ini iya tahu, nama ini, oh tahu, ngono. Hayal seket ewu, tukang beda yo ya gelem ae wong beda yo. Ora ora ora. Kualitas saksi kita masih meragukan ada sub subhat di sana. Nah, seharusnya kalau masih ada sesuatu yang belum clear, seremong-remeng, subhat belum jel, jelas, ojo ke susu. Nah. Berikutnya hukmul imam bisa juga tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Kebijakan yang diambil kepala negara atas rakyatnya itu harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat. Tidak boleh kemaslahan pribadi, rakyat dan golongan. Itu loh rakyat kalau rakyat itu. jangan berdasarkan kemaslahatan rakyat. Berikutnya, idealnya kalau pemerintah sudah ambil keputusan, yang lain yang lain ikut. Yang lain di ikut. Nah, Indonesia buat eh, Pemerintah mutus ngerebo Ono sing Selasa, ono sing Senin barang. Sak kowe arepe dhewe. Lah niku kula ngrungokne teng TV ngeten.